Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? وأرسل عليهم طيرا أبابيل Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong ترميهم بحجارة من سجيل yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. فجعلهم كعصف مأكول Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat.